Inna sesungguhnya, inna sesungguhnya, inna sesungguhnya, inna sesungguhnya. Karena seakan-akan, lakina akan tetapi, lala semoga supaya, laitan andaikan, inna sesungguhnya, Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, karena seakan-akan, lakina akan tetapi, la'ala semoga supaya, laita andaikan.